sama mana? Ada baca? Ada. awal fazaru abal haytab ibn ibna abal haytham ibna abal fazaru abal haytham ibna al-ansariyya radhiyallahu anhu fi bas fi bastani Bus, bus, bus. في بستانه وهلا بهم ورهبا وقدم لهم شيئا من الرطب والماء ثم ذبح لهم داجنا الحديث المعروف فهذا يدل على أنهم أصابه أصابهم Asabahum أصابهم syiddatun fasabaru wajahadu fi sabillahi wastaqamu wasta wastaqamu wastaqamu ala dinillahi wa rafa'allahu bihim sya'nal islami wa aghnahum ba'dal faqri wa saru ru'usan nasi ba'da dhalika wa qadatahum wa fatahu fatawahat futu futu futuhat futuhatin wa fatahu futuhatin fi billahi fi biladillahi wa rafa'u riwayatul ro ro rayatal islam wa rafa'u rayatal islami wa nasarul haqqo ba'dal ilati ba'dal ailati ba'dal ailati wal faqri wal faqrin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 Memiliki ketinggian yang mutlak. Makna ketinggian yang mutlak yakni ketinggian zat. Zatnya Allah maha tinggi. Bukan di mana-mana tapi di atas aras dan semua sifat-sifatnya dan semua nama-namanya adalah sifat yang mulia. Di atas semua kemuliaan sifatnya makhluknya. Maka dikatakan lahu uluwul mutlak. Memiliki ketinggian yang mutlak, ketinggian zat, dan ketinggian sifat. Jadi zatnya Allah bukan berada di mana-mana. Bukan bersama makhluk. Bukan menyatu dengan makhluk, tapi terpisah dengan makhluk di atas ars. Ini bab yang terkait dalam masalah ini. Adapun di sini ada sebagian permasalahan terkait dengan keutamaan sedekah. yang dibawakan oleh Syekh Bas dalam syarah ini ada sebagian kisah yang sabit dalam sahihain Di antaranya adalah kisahnya Aisyah radhiallahu anha dan kisahnya Abu Bakar dan Umar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu yang tadi telah dibaca oleh Akhuna Haidar. Ada pun kisah yang terkait dengan seorang yang meminta, seorang perempuan yang meminta kepada Aisyah membawa dua anak putri kemarin telah kita baca selesai. Dan ini Kisahnya Siddiq dan Umar. Siddiq ini Abu Bakar. <clears throat> Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala wa taqaddama kisatu Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma lamma laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahuma Isi pertanyaannya ma akhrajakuma Qala akhrajana al-ju. Dan telah lalu kisahnya Siddiq, yakni Abu Bakar. Wa Umar Ratala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Lama lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abu Bakar dan Siddiq ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada keduanya, Ma akhrajakuma. Ma akhrajakuma. Bagaimana akhrajah? Pak Yunus? Ah, bagaimana akhrajah? Ah, Abu Jamil. Ah, apa mana akhrajah? Baik. Eh? Apa? Ah, apa sana? Tadi baru selasar. Ah yang mengeluarkan ma malah di akhirat jaguma apa yang mengeluarkan kalian berdua kalian berdua siapa Abu Bakar dan Umar maksudnya apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah jam segini kok kalian berdua di sini nah. tadi kan kita pelajari itu ya kan? fil rasulasi masjid fihi tadi. terasa tadi. Allah jadi af'ala. Ya kan? Tadi contohnya berkali-kali akhraja akhraja tadi sampai teler yang bisa bunyi. Eh, berarti kan? Jadi Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar dan Umar ketika mereka berdua adalah anhuma ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat di jalan. Maka tanyanya apa? Ma'a kharajaguma. Kata Rasulullah Wasallam, apa yang melakukan kalian berdua? Kala keduanya berkata, akhrajana alju. ju akhrajana al Yang melakukan kami berdua adalah lapar. Nah, lapar yang mengeluarkan kami berdua dari rumah menunjukkan bahwasanya di hari itu para sahabat terkhusus kibarus sahabat ya kan manusia yang paling afdol setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar sampai pernah kelaparan keluar dari rumah mudah-mudahan ada orang yang mau mungkin bisa diajar rembukan dalam mencari untuk mengganjal perut dan semisalnya mudah-mudahan dapat rezeki jadi akhirnya janal juu yang mengeluarkan kami dari rumah adalah ju. Jadi dari itu kita lihat tengok. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga keluar dari rumah yang mengeluarkan adalah juga sama ini karena lah, lapar. Maka beliau bersumpah walladzi nafsi biyadi dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wa ini bawa sumpah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya ini Allah SWT ma akhrajani illa alladhi akhrajakuma. Tidaklah yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali yang telah mengeluarkan kalian berdua dari rumah. Jadi sama. Anak dan kalian berdua sama-sama keluar jam segini ini karena apa? Kelaparan. Karena laparlah yang sehingga mendorong saya harus keluar sebagaimana mendorong kalian berdua. Eh, hey, Mikal, Guyon iki to. Perhatikan. Mau dikatakan wawal juru, yakni adalah lapar yang mengeluarkan mereka bertiga. Rasulullah bersama kedua sahibnya Abu Bakar dan Umar. Fazaru Abal Haythami bena Tayyihani. Bacaannya itu benar, bukan beni. Berarti kan Haidar. Maka mereka bertiga Rasulullah bersama Abu Bakar dan Siddiq ziarah ke rumahnya ke tempat Abul Haitham bin Tayyihan Al-Ansari ya radhiyallahu anhu fi bustanihi di kebunnya. Wahalla bihim wa rahaba. Wahalla bihim wa rahaba. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ahlan wa marhaban. Itu namanya halla wa rahaba. Tarhib. Yani kalian bertiga datang dalam keadaan seperti keluarga kami sendiri. Dan tempat ini luas, longgar, jangan merasa sempit. Di sini namanya tarhib. Nahum, Bum. Rahaba yurhibu. Ahlan wa marhaban. Jadi kita ada tamu datang, kita bilang, marhaban ya akhona. Nah, itu. Nah, sambutan marhaban, marhaban, marhaban? Engkau datang ke tempat yang luas, jangan merasa sempit di sini. Ahlan sebagai keluarga sendiri. Nah, ahlan. Wa qaddama lahum syai'an. Qaddama dengan qadima. Wa qaddama lahum syai'an min ar-rutbi wal ma'i. Abul Haitham kemudian menyuguhi menyuguhi mereka bertiga Rasulullah bersama dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar sayan yakni sesuatu dari ya kurma yang basah rotok dan air Thumma dabahalahum dajinan. Kemudian setelah itu Abu Haisam menyembelih untuk tamunya tadi apa? Kambing. Al hadis al ma'ruf hadis yang sudah terkenal tentang masalah ini. Perhatikan permasalahan yang diingat oleh beliau di sini oleh Syekh bin Bas ya dul ala annahum asabahum siddatun. Dan ini kisah yang telah diangkat di sini menunjukkan bahwasanya mereka dulu para sahabat bahkan Nabi saw bersama para sahabatnya asabahum siddah tertimpa siddah kesusahan. Fasabaru maka mereka pun sabar wajahadu fillah dan berjihad fi fillah. Wastaqamu ala dinillah dan mereka istiqamah di atas agama Allah walaupun di atas kesusahan dalam sisi ekonomi. Bahkan juga sisi keamanan di mana bahwasanya senantiasa diincar oleh musuh-musuhnya. Kita tahu sendiri bagaimana kisah perang Khandaq dan yang lainnya. Warafallahu bihim sya'nal Islam dan Allah mengangkat memuliakan keadaan Islam, urusan Islam dengan mereka-mereka yang tadi dalam keadaan apa? Susah payah di hari itu. Bukan karena sangat banyaknya ekonomi, tapi karena sangat serba kurang dalam sisi ekonomi tapi Allah mengangkat sya'nal Islam wagnahumullahu wagnahum ba'dal faqr dan Allah mengkayakan mencukupkan mereka setelah kemiskinan Wasoru ru'a ru'usan nasi ba'da dzalika wa qadatahum dan mereka menjadi ru'us menjadi orang-orang yang berada di garis depan mimpin manusia setelah kemiskinan tadi dan menjadi kodani pemimpin-pemimpinnya manusia Wafatahu futuhatin fi biladillah dan mereka para sahabat. Ya kan? Fatahu futuhat. Fatahu membuka. Futuhat ini apa? Membuka wilayah-wilayah baru di negerinya Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi. Sampai ke Eropa. Ya kan? Sampai ke mana? Eropa. Eropa, Spanyol dan sekitarnya. Ke timur sampai ke India sampai ke Cina. Banyak para sahabat yang dikenal dengan mereka sampai ke India sehingga banyak anak keturunannya dari kalangan para sahabat di sana. Nah. <clears throat> sampai ke Kabul. Kabul itu ibu kota Pakistan, Afghanistan. Kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat ada yang tertahan dengan apa? Es, nggak bisa keluar sampai sekitar dua tahun di daerah Kabul mengkosor sholat, mengkosor sholat. Sholatnya dikosor kenapa? Karena kondisinya safar. Ini makruf dalam kitab kita kitab baru kita kitab tarikh dan kita kitab fikih. Kabul, Afghanistan dan sekitarnya. Warafa'u rayatul Islam, raya ini bendera. Dan mereka mengangkat bendera Islam wa nasrul haqqa ba'dal aila wal faqr. Mereka membela kebenaran setelah kemiskinan aila, kefakiran dan kemiskinan dan kefakiran. Ini dibawa oleh beliau Syekh bin Bas dalam rangka menjelaskan tentang hadis yang bernomor 7430 di sana. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misal jabal. Ini barang siapa yang bersedekah dengan adil. Apa mana adil kemarin? Ah, apa mana adil kemarin? Ah, berapa? Ah, Sepadan dengan tamro. Tamro itu apa mananya? Kurma atau sebiji kurma? Nah itu. Kalau kurma, bisa satu gudang kurma. Kalau tamro, sebiji kurma. Bahkan hadis yang dibawakan oleh Syekh bin Bas terkait dengan seorang perempuan yang membawa dua anak putri. Ya kan? Satu biji kurma dibelah jadi dua untuk kedua putrinya. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Inna Allah aujabalah biha al jannatah. Sesungguhnya Allah menentukan bagi si wanita tadi, ibunya dua anak putri tadi, dengan sebiji kurma tadi, surga. Ya ini bihadir rahmah wa hadzal ataf tamratun ha baina ibnataiha rahmatan lahuma walam takul minha syai'an. Paham ya ikhwan? Maka dalam masalah hadis tadi dibawakan kisahnya Omar dan kisahnya Siddiq dan kisahnya Rasulullah SAW bertiga keluar dari rumah dalam keadaan ke kelaparan. ju lapar. Ja'a yaju jauhan. Jauh. Nah. Ya kan? <clears throat> Dalam keadaan lapar. Tapi dengan kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat urusan Islam ini meninggikannya di hari itu. Kalau sekarang mana ada orang yang ha, kelaparan sehingga nggak bisa keluar dari rumah, yang banyak adalah kenyangan sehingga nggak bisa keluar dari rumah. Ya, kalau sekarang yang banyak adalah karena kekenyangan sehingga gak keluar dari rumah sehingga apa malas pergi jam salat jamaah malas belajar kenapa karena ke kekenyangan kita semuanya seperti itu ya, anak juga diantaranya dan sebagian orang mungkin diantara kalian pun seperti itu nampaknya maafum <clears throat> sehingga kita ya, belajar malas karena banyak makan nah tapi perhatikan dan alul ilm sebelumnya kita lewati ya ikhwa seperti al Albani terkenal dengan banyak berpuasa. Sanasir al Albani ketika ditanya sebagian syarid santrinya sama-sama muridnya tanya tentang keadaan sehnya Sanasir ini gimana hari-hariannya hari harinya puasa puasa apa puasa Daud ya kan pun seperti itu <clears throat> Cuma kita sendiri ini yang kadang apa? Puasa kadang semangat, ntar lagi lu, lu luyu. Baik. <clears throat> Jadi kisah yang tadi kita baca dan sebelumnya tentang apa yang terkait dengan seorang perempuan yang meminta-minta membawa dua anak perempuan tadi sebagai syahid dari hadis yang telah kita lewati. <clears throat> Adapun nas hadis ini terkait dengan masalah apa ini wala yas'adu ilallah illa tayyib wala yas'adu mana yas'ad nah naik saida yas'adu berarti Allah berada di, di atas siapa yang seorang yang siapa yang bersedekah dengan sepadan dengan sebiji kurma dari hasil yang halal dan tidaklah naik kepada Allah kecuali yang tayyib nah jadi Allah berada di atas. Dari hadis ini menentukan bahwa Allah berada di atas yas'atu. Tidaklah naik kepada Allah. Dan naik itu dari bawah ke dari bawah ke ke atas. Itu yang dengan apa? Dengan hadis tadi untuk menyesuaikan dengan bab yang telah kita lewati. Syekh Syekh bin Bas menanyakan, "Raji' ta'liq ala Khalid bin Makhlad." Hmm. Kata saya kata Syekh bilang kepada sebagian muridnya ketika mensara kitab ini, raci. Ya, ini lihat. Raci orangnya balik lihat. Rujuklah, lihatlah, talik. Lihatlah talik. Ya, ini komentarnya Ibnu Hajar Taala tentang seorang rawi namanya Khalid bin Makhlad. Maka sebagian santrinya berkata, "Qala al-Habib bin Hajar fil fatah. Mutasalis asar sabahar bahamia wa bata asar. Berkata al Habib bin Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid ke-13 halaman 417 qauluhu wa qala Khalid bin Makhlad kadzalil jami' Waqa indal khutabi fi syarhi qala Abu Abdullah Al-Bukhari haddatsana Khalid bin Makhlad. Nah, Perkataannya Imam Bukhari wa qala Khalid bin Makhlad kada lil jami' yani mana lil jami' semua ahli ilm yang mensyarat Sahih Bukhari membawakan sanad ini dengan perkataan wa qala Khalid bin Makhlad. Adapun yang adapun yang yang terjadi indal Khattabi dalam syarahnya Sahih Bukhari Qala Abu Abdullah Al-Bukhari hattasana Khalid bin Makhlat. Ya, nah, beda Kalau Al-Khattabi dalam sarahnya itu mengatakan qala Abu Abdullah Al-Bukhari hatta hattasana Khalid bin hatta sana. Kalau yang dilewati oleh Ibnu Hajar selain dari kala qala Khalid bin maklat bukan pakai hattasana. Nah, perbedaannya apa? Bukan pakai Haddatsana bukan pakai tahdits. Qalu haddatsana Sulaimanu wa ibnu Bilal al-Madaniyu al-Masyhuru waqad wasalahu Abu Bakrin al-Jauzakiyu fil jam'i baina sahihaini qala haddatsana Abu Abbas ad-Daghuli haddatsana Muhammad ibnu Mu'ad as-Sulami qala haddatsana Khalid ibnu Makhlad ah sana Khalid bin Makhlad. Fadakarahu misla riwayatil Bukhari sawaan. Wakadha akhrajahu Abu Awanata fi sahihi an Muhammad bin Mu'ad wa bayyada lahu Abu Nuaimin fil mustakhraj. Bayyada ini apa? Bayyada ini bayyada yubayyid tabyid dibiarkan putih. Tidak di jelaskan ثم قال رواه فقال فقال خالد بن مخلد وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال لكن خالف في شيخ في شيخ سليمان فقال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كما أوضحت ذلك في أول الزكاة وقد ضاق مخرجه عن الإسماعيلي وابن نعيم في مستخرجيهما فخرجاه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن الدينار عن أبي عن أبي صالح وهذه رواية هي التي تقدمت للبخاري في كتاب الزكاة ودلت الرواية المعلقة وموافقة الجوزاكي لها على أن على أن لخالد بن على على أن لخالد فيه شيخين Kama anna li Abdillah bin Dinar fi Shaykhaini alamatal alai ta'liqu alladhi ba'dahu inta kalamu rahimallah. Jadi ringkasnya ya berarti kan <clears throat> Sisi bedanya adalah sebagian nuskho alul ilm menetapkan pakai siwa sana bukan pakai kola ini kan waqala Khalid bin Makhlad. Nah itu. Dan yang lain pakai apa? Hatta sana apa Khalid bin Makhlad. Berarti ini maksud daripada apa yang diinginkan oleh Syekh uh, Syekh bin Bas taala perhatikan. Jadi Syekh bin Bas telah melewati tentang pembahasan sanat ini. Ini paling inti yang perlu kita pahami. Syekh bin Bas pernah melewati tentang sanat ini sehingga beliau menanyakan kepada santrinya rojik taklik ala Khalid bin Makhlad nah itu kalau nggak punya pengetahuan sebelumnya apa yang diinginkan oleh Syekh bin Bas ini ke arah pertanyaan tersebut nampaknya ya nggak mengenal dalam nggak terus seperti nggak terus dalam benaknya beliau karena beliau pernah melewati sehingga beliau tanya, "Raji' ta'liqa ala Khalid bin Makhlad." Ternyata dalam penjelasan Ibnu Hajar sebagian alul ilm ada yang mengatakan membawa riwayat hatta sana Khalid bin Makhlad. Sementara yang lain mengatakan mengatakan mengatakan qala Khalid bin Makhlad. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh bin Baz adalah seorang yang muhaddis Beliau jeli dalam masalah ini. Padahal beliau adalah dalam kondisi buta. Dalam kondisi bu, buta. Nah, tentunya sebelumnya telah melewati tentang pembahasan sanat ini. Sehingga menanyakan kepada santrinya. Ketika mensara kitab ini dengan perkataan beliau. Rojik at-ta'liqa ala Khalid bin Makhlad. Coba kamu kalian lihat. Ya kan? Komentarnya komentarnya Ibnu Hajar terkait dengan seorang rawi yang bernama Khalid bin Makhlad. Maka menukilkan berkata Ibnu Hajar qauluhu wa qala Khalid bin Makhlad. Sementara al khathabi membawakan dalam suaranya qala Abu Abdullah Al-Bukhari hatta sana Khalid bin Makhlad. Nah, beda antara qol dengan hatta sana. Kalau hatta sana adalah sigonya apa? Sigo tahdis. Nah, Seandainya seorang rawi namanya akhlak tadi ada sifat dia modalis, maka telah hilanglah kesan tadlisnya. Kenapa? Karena telah datang apa dengan bentuk hatta sana bercerita kepada kami Khalid benu Makhlad. Nah, Abdurrahman, perhatikan. Buku ini kena isu soai. Lapa tulangan kuku kamu. Nah, baik. <clears throat> Itu faedah dari apa yang Dimaksud oleh beliau di sini ketika menanyakan kepada santrinya untuk merujuk tentang komentarnya komentarnya Bunda Hajar terkait dengan seorang orang namanya Khalid bin Makhlad. Anda melihat dalam matanya dalam hadis nomor 7430 wa qala Khalid bin Makhlad hadatsana Sulaimanu hadatsani Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah Anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbit tayyibin wa laysa illa Allah illa tayyibu lah ini. Di situ qala Khalid bin umar tapi ternyata apa dalam nuskha yang lain ada yang mengatakan haddatsana Khalid bin Makhlad. Ini menunjukkan bahwasanya saya bin Bas pernah melewati pembahasan tentang sanat ini sehingga beliau menanyakan kepada santrinya. Makum? Maka benarlah tidaklah Omongan yang batil kalau kita katakan sebebas adalah seorang yang muhaddis. Nah, di antaranya adalah para alim hari ini muhaddis seperti saya bin Bas, Nasir, saya Mukbil dan yang lainnya. <clears throat> Tapi kita lanjutkan. Hadis dengan nomor ha? Birakam sab'al wa arba'in wa salasin. Hattasana Abdul Ala bin Muhammad, hattasana Yazid bin Zurai'in, hattasana Sa'idun an Qatadah an Abil Aliyata. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabi anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna indal karb indal karbi. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب الأرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرش الكريم Ya. Perhatikan. Jadi Abdullah bin Abbas setelah anhu menuturkan bahwa saya Nabi nya Allah, Nabiullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu berdoa dengan bihinna. Apa mana bihinna di sini? Ya. Bihinna? Apa Pak Muksin? Kenapa disebut hinna di sini? tilka kalimat tilka kalimatun ini hun, hunna nah, dengan kalimat-kalimat ini indal karbi ketika apa amal karb ketika kesusahan jadi beliau pun juga kadang su susah nah itu jadi orang nggak mau susah kita sendiri ya kadang Susah itu maunya nggak mau. Bahkan susah itu sudah hal-hal yang perkara yang harus dilewati Bani Adam. Dan yang adalah manusia yang paling afdol. Sayyidu waladi Adam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyarah perhatikan syarat tentang hadis tadi. Hadi dakwatun sanaiyatun. Bukan sunaiyah. Kalau sunaiyah itu dua. Kalau sana'iya pujian. Sunai, sulasi, Nah, beda. Kalau sanai pujian. Ini adalah doa-doa yang berupa pujian. Da'awatun fil lafdhiha as-sana'u wa ta'dhimu wa ma'naha ad-du'a'u. Perhatikan ini, ini penting. Secara lafadznya pujian. Tapi maknanya adalah doa. Nah itu. Jadi siapa yang telah memuji Allah berarti dia telah berdoa kepada Allah. Itu maksudnya. Kita bilang subhanallah berarti itu doa kita kepada Allah. Kita bilang alhamdulillah ini juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini penting yang perlu kita pahami. Mau dikatakan bahwa makna doa, makna pujian-pujian ini adalah Doa lafadznya sana, lafadznya adalah puji, pujian, memuji. Tengok tadi. La ilaha illallah al-azimul halimu, la ilaha illallah rabbul arsil azimi, la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul arsil karim. Kalimat ini pujian. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Agung, yang Maha Halim. Tidak ada semuanya yang berada sembah. Dia adalah Rabb. Arsul Ari Arsul Adim. La ilaha illallah Rabbus samawati Rabbul Arsil Karim. Ini puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya adalah doa. Lianna doa al-ibadah wa un fil haqiqah. Nah. Karena doa ibadah itu pada ikatnya dia juga doa. Hada min du'ail ibadah. Ini termasuk ul ibadah. Perhatikan, ada doaul ibadah, ada ul masalah. Ada doa yang berupa ibadah, ada yang doa berupa permintaan. Lianna dzikra maksudihi tolabul farj. Liannahu dzikr liannahu ah dzikra. Liannahu dzakara maksudahu. Tolabul farji. Karena menyebutkan maksudnya adalah permintaan farj al-farj eh, sendiri. Hah? Supaya disingkap dari disingkapkan dari kesedihan. Tolabu izalat sedah meminta dihilangkan disingkirkan Sedah kesusahan. Wa idza da'a pada hu ba'da dzalika kama fi riwayat summa yad'u ay bada ada zikr wa yaqul la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsil azim la ilaha illallah rabbus samadi wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim wa idza da'a ma'ahu pada dalika kama pada riwayat sebab dan apabila berdoa bersama bersama apa? bersama zikir ini sebagaimana datang dalam sebagian riwayat thumma yad'u ay ba'da dzikir. Setelah zikir ini berdoa. Tengok huna sakatatil ardu. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Huna sakatatil ardu wa fi riwayatil ukhra wa rabbul ardi. Ini juga penting. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain juga ada kalimat wa rabbul ardi. Tadi kan ter itu coba di Aduh, Bani Bani Bani Abi Risalah dan, dan Bani Ahmad gabung jadi satu. Mana? Perhatikan. Tadi dalam matan tadi ter, apa? Allah Rabbul Arsil Azim. Rabbus Samati wa Rabbul Arsil Karim tidak tercantum Rabbul Ard. Dalam sebagian riwayat wa Rabbul Ard Fadha du'aun azimun wa huwa tanaun 'ala Allah wa syahadatun bi asma'i wa sifati al-'azimah fa huwa min a'zami du'a li annahu tawassulun ilaihi bi asma'i wa sifati al-'azimah. Jadi sebagian riwayat ada kalimat wa rabbil ardi, wa rabbil ardi wa rabbi apa? <clears throat> rabbil arsil azim wa rabbil arsil karim ada warabbil ard. Nah. Jadi di sini kita mengerti juga bahwasanya saya bin Bas memiliki hafalan yang luas sehingga sebagian riwayat yang tidak tercantum warabbil ardi beliau mengetahuinya. Nah, walaupun beliau adalah abu buta. Beliau ini terkenal dengan hafal Kutubusita. Saat Sejak dulu kita Masuk di Afghanistan sebagian ikhwat cerita tentang Syekh bin Bas mereka menyatakan bahwasanya Syekh bin Bas adalah apal kutubu sita sehingga benarlah apa yang dikatakan Syekh Nasir Albani dan juga Syekh Mukbil bahwasanya orang yang paling alim di dunia ini adalah Syekh bin Bas nah, ini persaksian dari Syekh Nasir dan juga Syekh Muk Mukbil orang yang paling alim di di dunia di hari itu Taib. Fada doaun adun ini adalah doa yang sangat agung. Wawa dan doa ini adalah sanaun Allah, pujian atas Allah, wasyahadatun persaksian. fi asma'i wa sifatil adzim bersaing dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Fawa min a'zami doa. Perhatikan fawa min a'zami doa. Doa yang tadi berupa puji-pujian tadi termasuk doa yang paling agung a'dham dari isim tafdil, yang paling besar. Adimun besar, a'dhamu yang paling besar. Doa yang paling besar. Li'anna kenapa? Li'annahu karena doa ini tawassul berperantara kepada Allah dengan nama-nama Dia Allah dan sifat-sifatnya Allah yang mulia yang agung. Nah. Perhatikan bertawasul ber, mengambil perantara sampai kepada Allah doa tadi diajabai diajabai oleh Allah dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia yang agung ya, wala ilaha illallahul azimul halimu di sini tercantum beberapa nama Al-Azim juga nama Allah Al-Halim juga nama Allah di antara sebutan sifat-sifatnya adalah Rabbul Arsil Azim Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ini semua adalah sifat-sifat tentang kemuliaan Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang keagungan Allah Ta'ala. Mau dikatakan doa yang paling agung. Karena bertawassul, berperantara, agar supaya doanya tadi sampai kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini termasuk yang dikatakan tawassul ada tiga yang dibolehkan di antaranya adalah tawasul yang ini. Yang pertama. Bertemu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa doaun fil makna wa in lam yad'u. Ini perhatikan ya, ya, ikhwah. Ini poin penting. Wa doaun fil makna wa in lam yad'u. Zikir tadi berupa tadi zikir adalah tentang maknanya termasuk doa. Dikatakan doa ul ibadah. Karena doa ada doa doa, doa ul ibadah dan doa ul mas ala Doa yang berupa ibadah dan doa permintaan. Wa yad'u sekalipun mereka tidak berdoa dengan do, dengan walaupun tidak meminta, walaupun tidak meminta dengan zikir ini sama saja dengan telah berdoa. Ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu sudah masuk doa. Nah. Bahwa lihat lupa izal syiddah. Beliau mengatakan kalimat ini, doa ini untuk meminta izala, izala. Apa izala? Sering kita sebut jawal, jawal itu loh. Sudah jawal belum? Ya ini. Ya kan? Apa mana jawal? Eh, Untuk menghilangkan sidah kesusahan. Hmm. Azala yuzilu izalatan. Zala yazulu ngelincir, izala menghilangkan. Jadi untuk menghilangkan kesusahan. Jadi doa dikir tadi kalau kita gunakan untuk berdikir kepada Allah berarti itu sama sama saja dengan kita meminta ke supaya Allah menghilangkan kesusahan kita. Maka dikatakan indal karb ketika ada kesusahan. Beliau sallallahu alaihi berdoa dengan doa tadi. ya kan? Maka ketika kita ya kan tertekan dengan suatu pemikiran atau suatu dengan dengan tekanan jiwa, tekanan apa pikiran, maka kita bilang la ilaha illallah. Sama saja dengan do, berdoa, berdoa. Itu zikir kalimatnya, lafadznya lafadz zikir, tapi maknanya do, doa. Subhanallah. Nah, itu juga termasuk do, doa. Qala liyatlubal farad. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta disingkapkannya kesedihan dari beliau. kaiyuda kayyuda yaqamin syati dinin wa huwa mu'sirun bihi. Kayyuda yaqa seakan-akan tarola seperti seorang itu tersempitkan dari sisi agama. Oh, itu singkat dainin, bukan din, dain, utang. Seorang yang mungkin ya tersempit dari sisi hutang, wa huwa mu'sirun bihi maka dia menjadi orang yang kesulitan dengan adanya hutang. Dain bukan din di sini. Itu ada di alat. Ka'i ko min min jati dainin wawa muksirun bi dengan sebab hutang itu maka dia menjadi seorang yang muksir muksir beda dengan musir. Kalau musir orang yang diberi kelapangan, kalau mu'sir orang yang diberi kesusahan. Kesusahan diantaranya adalah seorang yang tersembunyi karena hutang. Maka doa dengan berdoa dengan doa tadi. Ya kan? La ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsil azimi la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ini termasuk doa kesedihan diantaranya ketika tersempitkan seorang itu dari sebab hutang dan dengan hutang itu dia menjadi orang yang sulit lagi kesulitan. Yudayaku menjadi katlin bigri hakin. Tersempitkan dirinya karena dari sisi dibunuh tanpa hak. Yudayaku menjadi asya'a ukhra fidinihi au duniahu. Tersempitkan dari macam-macam perkara yang lain, baik perkara agamanya dan atau perkara dunianya. Seperti kita mungkin tersempitkan dalam masalah dakwah. Dulu ketika kita di Jawa Barat betapa sempitnya, aduh. Hari-hari ribut, keker, Ya kan? Dikejar-kejar dengan orang yang repot diladen repot, gak diladen repot. Sulit, setengah mati. Maju susah, mundur susah. Nah, Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita ya kan dibebaskan dari macam-macam ya, kesulitan sehingga kita nggak bisa tidur. Nah, nah itu. Maka Seandainya kita waktu itu tahu tentang doa ini kita doa ucapkan, itu termasuk apa termasuk upaya untuk kita lepas dari kesedihan. Fayaqul hadzal kalam La ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim thumma yad'u ma hadza bima ahabba Kemudian bersamaan dengan zikir tadi berdoa dua permintaan dengan apa yang dia senangi ahabba ahabba yuhibbu senangi Allahumma farid skurbati seperti itulah seandainya kita Allahumma farid skurbati ya Allah farid skurbati ini fi'il amr farrij farraja yufarriju tafrijan fi'il amrnya farrij fa'il Allahumma ya Allah singkapkanlah kesedihanku, kesusahanku. Allahumma ya amri ya Allah mudahkanlah urusanku. Allahumma qdi hajati ya Allah tunaikanlah kebutuhanku. Allahumma kfini syarra fulanin ya Allah cukupkanlah aku. Bilalah aku, lindungilah aku dari keburukan si fulan. Ya kan? Allahumma adini kada yadu bihajati ma'adhikr. Allah ya Allah berikan aku ini ini dan ini menyebutkan kebutuhannya bersamaan dengan ya du'ubi hajatihi berdoa meminta dengan kebutuhannya maaf zikir sertai dengan apa zikir yang telah disebutkan kemudian ya ini maka orang yang paling banyak menerima kesusahan adalah ahlu sunnah khususnya di zaman sekarang ini ahlu sunnah paling banyak menerima kesusahan, mendapatkan kesulitan dalam macam-macam perkara. Kenapa? Karena mayoritas yang kita harus berinteraksi dengan mereka, ya kan? Banyak yang mereka tidak menjalankan dengan sesuai dengan tata aturan agama Islam. Baik pada penguasanya ataupun buntut-buntutnya pada penguasa. Ya kan? Masuk pasar sulit untuk lepas daripada riba. maaf. Masuk ke birokrasi pemerintahan sulit kalau mau lepas daripada perkara yang haram. Dari foto dan yang lainnya, ikhtilat dan macam-macam. Ya kan? <clears throat> sulit. Serba sulit. <clears throat> mau belajar juga sulit karena serba banyak apa? Serba banyak perkara-perkara yang mungkar dan muhdasat dimasukkan dalam media pendidikan. Masuk masjid sulit untuk lepas daripada nggak dengar dengan telinga kita perkara bid'ah dan khurafat. Antum masuk dari sini ke Surabaya, mau mampir di tempat di jalan tertentu, ya kan? Untuk sholat budek ke kita, ya kan? Ya. Masuk ke masjid yang di situ itu, Allah untuk kita tenangan situ di situ yang paling susah kita. Ya toh? Gede-gedean beduk, Banter-banteran nabo, Belum lagi apa? Ya, puji-pujian saling keras mengeraskan kita mau sholat, ya kan? Diributi dengan apa? Dengan suara-suara yang tidak syar'i, mau muhdasat. Serba sulit. <clears throat> Maka saya doa ini, tiga tadi ini kita sering kita ucapkan adalah termasuk upaya untuk semoga saja Allah melepaskan hal-hal yang tadi menyedihkan kita. Ya, lah jadi ini fakta. Hmm. Fakta. Maksud masjid yang ada gambarnya barang. Nanti di situ tertera ditulis ya kan anggota takmir pulan pulan pulan. Kalender nanti mungkin ada penyanyi siapa, ada siapa, seks siapa, seks torikot dipampang di situ. Nah. Hah? Apa? Anda masuk wilayah bumi solawat. <laughs> Solawat radikal. Nah itu. Baik. <clears throat> Kita pernah sholat di Gresik. Waktu sama Ustaz Nasrul. Sama Tulala. Ya kan? Kita saya nggak dengar sama sekali apa di dibaca Nasrul itu. Kenapa? Karena kita semula sholat ternyata apa? Langsung dihidupkan itu mic-nya. Dengan apa? Bacaan bacaan murotal keras tengah mati kerasnya kita salat Imam bin Asrul opo lembak waktu yang mau gak kurung ngucap cuma gerak oh, eh, kok sujud aku sujud gak kurung diwaca nah itu di situ di Manyar situ salat tol itu matikan gak digubris ya. matikan pak gak gubris nah itu ya kan <clears throat> mentang-mentang kenapa karena merasa sudah dikasih amanah untuk menghidupkan apa aduh menghidupkan mic-nya itu <clears throat> Baik. Pertanyaan menasih. Maka qala sarih alaihi aw aw al aini. Nah. Maka qala sarih alaihi aw al aini. Al aini kedudukannya apa? Teman. Firman ini. Marfu dan majrur. Marfu. Kenapa? Sebagai apa kira-kira? Matap kemana? Awalnya atap kemana? Ah, rezeki mana rezeki? Eh? Majrur? Ayo, Amal Abdurrahman marfu atau kemana mana Hah? ah Ridwan Sare lah itu ini dua kali dah lewati dulu sebulan yang lalu kalau tidak salah itu maka kalau sehari alai alai awal aini, aini termasuk apa? Satu jantara pensara saya buka, buka hari. الجواب قال الإمام عيني في أمدة القاري مجلد 25 صفحة 119 أليس هذا بمطابق للترجمة ومحله في الباب السابق ولعل الناسخ نقله إلى هنا آه. وسعيد وابن أبي عروبة وأبو العلي رفيع وقد مر الحديث في الباب الذي قبله قال الكرماني هذا ذكر وتحليل وليس بدعاء Qultu ya kan wa muqaddimatu doa fa atraka doa alai fa atraka doa alai gitu pada zalika au doa aidan ha au doa aidan dzikrun lakinnahu khasun fa atraqahu wa arada al-am inda kalam Allah taala qala bin Bas wa sawabu annahu doaun nah tengok di sini kan, saya bin Bas sesungguhnya telah melewati sarah ini sehingga beliau tanya apa kok yang dikatakan oleh Ibnu Hajar atau oleh Al Aini tentang hadis tadi Nah, sebagian ulama mengatakan ini tengok laisa hadza bimuto bikin lil tarjama. Kata Allah ini hadis ini nampaknya enggak pas dengan judul. Nah. Dan seharusnya tempatnya hadis ini di, dalam bab yang telah lalu, bukan bab ini. Wala wala la nasikhon ilahuna. Nasikh itu yang memindahkan nasakhoyan suhu yan sahu nah, nuskhon nah, memindahkan itu namanya nasikh jadi ketika ini Sahih Bukhari, ini kita penting Al-Quran. Kamu tulis lagi namanya kamu na, na nasikh. Makum? Biasanya kan ibu-ibu umahat ngajari anak-anak supaya apa? Menulis apa? menulis ayat Al-Quran dari surat ke surat, surat-surat benda itu namanya apa? Uh, nasikh. Nah, itu. Ketika dibaca namanya apa? Nah, nasikh. Nah. Allah ini, kayaknya nasikh ini yang menulis saya Bukhari dari setelah Imam Bukhari entah zaman berapa begitu, menulis saya Bukhari itu memindahkan hadis itu ke sini ke bab ini gitu Sebetulnya di bab yang lalu cuma dipindah ke sini gitu. Apa itu? Ini yang dianggap oleh Al-Aini. Sehingga dikatakan doa hadis ini kurang pas dengan judul. Wa laisa bikin litar jama, Ya kan? La ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsil karim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karimi ini adalah bukan doa kata beliau. Nah. Maka dikatakan kurang pas katanya. Berkata Germani ini dikerun dan tahlil bukan doa katanya. Kata Germani. Kultu berkata Ibnu Hajar, ini mukadimah doa katanya. Tadi itu mukadimah doa. Kemudian Pak fa utliqa du'a'u alaihi bi'tibari dalik di, diungkapkan dikira sebagai doa karena sebagai mukaddimahnya atau doa juga nah doa ayadon dikrun doa juga dikir lagi nahu apakah tapi khos khusus maka diungkapkannya dan diinginkannya bentuknya umum ini kalamnya benar Hajar kultu tadi benar Hajar sebelumnya kalamnya ah, ini sama kalamnya pakir Germani Kemudian bin Bas Rasulullah mengomentari wasawabu anau doa. Zikir tadi kata doa, ah itu. Ini fikirnya. Perhatikan, ini kita bagi data, tapi di sini ada fikirnya terkait dengan zikir tadi adalah bukan cuma zikir tapi juga doa. Ini yang benar. Kenapa? Lianna doa kismani. Karena doa itu ada dua bagian. Doa u dan wa doa u mas'alatin. Doa itu bagian, doa ibadah dan doa permintaan. Allahumma gfirli warhamni wa nahwa dalika hada doa masalatin wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah hada yusamma doa ibadatin. Allahumma gfirli warhamni ini doa permasalahan, permintaan. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah ini namanya doa ibadah. Nafum? Nafum Pak Dadi? Doa itu loro, loro. Doa itu sama doa permintaan. Maka zikir tadi berupa doa itu yang benar. Mafum? Ha. Jadi kalau ingin tahu dalam masalah ini pembebarannya dalam kitab apa yang antum kenal coba sebutkan, Bu Musa. Sudah salah dan yang lain. Al-Ubudiyah punyanya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Nah itu, jagalah khairan. Mafhum di situ? Nah. <clears throat> Wa kada salawatu wa sadaqatu jami'u du'aun. Tengok di sini. Wa kada ini tambi. Hak untuk tambi, kaf untuk tasbih. Dan ini semisaro. Kamu harus mengambil perhatian seperti ini juga. Salawat dan sadaqat seluruhnya doa. Sedekah kamu itu doa. Kamu bersedekah satu biji kurma, berarti kamu telah berdoa berdoa. Nah itu. Sedekah dengan satu gelas teh sudah berdoa. berdoa. Mahfum? Nah. Wa dzikr un fil makna, dzikr juga doa dalam makna. anna inna ma fa'ala hadza yuridu fadlallah. Alasannya tengok di sini. Kenapa? Karena dzikir doa karena hanya saja dia melakukan dzikir tujuannya adalah untuk mencari keutamaan Allah. Paham? Nah, fa huwa yas'aluhu fil makna secara makna dia meminta walaupun dia dzikir. Yas'aluhu min fadlihi ayusibahu ala hadal amal. Meminta kepada Allah dari keutamaan Allah supaya Allah memberikan pahala atas amalan tadi berupa zikir. Wa yudkhilahu al jannah supaya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dengan zikir tadi. Wa yujirahu minan nar dan supaya Allah melindungi dia dari neraka. Ila dzalik. <coughs> Fa fawasanaun wa amalun salihun yuradu min sawabuhu maka zikir tadi, puji-pujian dan amalan yang soleh dimaksud dengannya, darinya adalah pahala dari Allah Ta'ala walihada yukalu lahu ul ibadah. Oleh ini dikatakan, zikir tadi adalah doa ul ibadah. Maafum sini ya kawan? Taib. Adapun doa masalah insyaallah kita bahas besok lagi. Walhamdulillahirobbilalamin. alamin.